Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan ليوم عظيم pada suatu hari yang besar, يوم يقوم الناس لرب العالمين yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. وما أدراك ما سجين Dan tahukah engkau apakah sijin itu? كتاب مرقوم Yaitu kitab yang berisi catatan amal. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, الذين يكذبون بيوم الدين yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, "Itu adalah dongeng orang-orang dahulu." Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Inilah azab yang dahulu kamu dustakan." كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin. وما أدراك ما عليون dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Kitabun marqum. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Inna Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. يسقون من رحيق مختوم Mereka diberi minum dari homer murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak, disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim عينا يشرب بها المقربون yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. وإذا مروا بهم يتغامزون Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. وإذا انقلبوا Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, "Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat." Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir على الأرائك ينظرون mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?